orang-orang yang mengingkari qadar ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Telah kita bahas beberapa syarahnya, kita akan lanjutkan dari pembahasan kitab Fathul Majid ini. Kemudian qala al Rahimahullah rahimahullahu taala berkata musannif semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya wafil musnad wa sunan yaitu di dalam kitab musnad dan dan sunan Anibni ibni Dailami kala dia mengatakan ataitu Ubay ibn Ka'ab aku mendatangi Ubay bin bin Ka'ab ini apa ceritanya nanti akan disebutkan fakultu kemudian aku katakan kepada Ubay fi nafsi syai'un minal qadar di dalam diriku ada sesuatu terhadap kodar. Maksudnya ini apa? Keraguan-raguan atau permasalahan yang terkait dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, suatu laporan atau pengajuan Ibnu Dailami kepada siapa? Ubay bin bin Ka'ab. Fahadisni bisyai'in. Maka katakan padaku sesuatu la'allallah semoga Allah Subhanahu wa taala yudhibuhu min qalbi semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan sesuatu tersebut sesuatu yang terkait dengan permasalahan di dalam dirinya terkait dengan masalah apa koda tersebut min qalbi di dalam hatiku nah ini ini apa adalah tindakan yang tepat ketika dia itu mendapati suatu permasalahan, mendatangi ulama untuk apa? Mencari solusi dari permasalahan yang dia dihadapi. Fakola kemudian Ubay bin Kaab mengatakan <clears throat> ini terkait dengan masalah kodar. Lau angfak tamis uhudin dahaban. Seandainya engkau berinfak sebesar gunung Uhud berupa apa? Dahaban, berupa emas ma qabilahullahu minka hatta tu'mina minabil qadar sesuatu yang besar tersebut yaitu infak sebesar apa gunung ukus gunung ukut emas berupa emas tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hatta tu'mina minabil qadar sebelum kalian apa apa beriman pada qadar nah ini ini apa penjelasan Ubay terhadap orang tersebut Maksudnya apa? Sebesar apapun amalan yang dilakukan seorang hamba, kalau dia belum mengimani kodar ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka amalan yang besar tersebut tidak akan diterima. Hadis ini ulama mengambil faedah bahwasanya kalau seorang tidak mengamani per, apa perkara kodar ini, maka dia itu telah kafir. Karena apa? Karena suatu amalan yang Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut dari seorang berarti menunjukkan bahwasanya orangnya ini telah kafir. Maka di sana ada ulama yang mensyaratkan syarat diterimanya amalan yang pertama apa dikatakan yang masyhur di antara kita yaitu ikhlas sama apa? Sama mutabah. Di sana ada ulama yang menjelaskan bahwasanya syaratnya itu ada ada tiga. Yang pertama dia itu seorang yang Islam, gitu kan? seorang yang Islam tentunya di sini dia itu juga juga beriman gitu ya. Islam, kemudian ikhlas, kemudian mutabaah. Tiga syarat ini yang menjadikan amalan manusia itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hilangnya salah satu dari tiga syarat ini maka tidak akan diterima amalnya. Sebesar ama, sebesar apapun amalan tersebut. Sebaik apapun amalan tersebut, gitu ya kehilangan poin yang pertama yaitu Islam, amalannya orang-orang kufar. Kita contohkan contoh yang nyata yaitu siapa? Pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia masih kafir, belum masuk Islam? Siapa? Abu Talib. Ini mulai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah sampai kematian beliau, beliau itu senantiasa menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Suatu amalan yang sangat besar sekali. Akan tetapi dia itu belum belum Islam, maka amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di luaran sana kalau misalkan ada orang-orang kufar selain Islam berinfak yang masya Allah menandingi infaknya kaum muslimin maka kita jangan heran jangan heran ini amalannya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena apa? tidak tidak Islam, dia belum masuk ke dalam agama Islam. Demikian juga kalau kehilangan keikhlasan. Betapa banyak sekali dalil-dalil menjelaskan bahwasanya orang akan merugi ketika dia itu beramalan akan tapi dia mengikhlaskan amalannya tersebut. Gitu ya. Setinggi apapun, sebesar apapun amalan seorang, kalau dia tidak ikhlas, maka ini tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia sudah Islam, sudah ikhlas, akan tapi amalan yang dia lakukan adalah amalan-amalan yang menyelisih sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang demikian ini juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka harus terkumpul tiga, tiga syarat ini. Dia adalah seorang Muslim, dia ikhlas dalam beramal dan terakhir dia itu harus sesuai dengan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib jawabannya untuk menghilangkan keraguan yang ada di dalam hati yang terkait dengan permasalahan kodar yang pertama bahwasanya amalan seorang sebesar apapun ini harus diyakini tidak akan diterima oleh Allah sebelum dia itu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sesuatu tersebut wa ta'lam dan engkau mengetahui engkau meyakini anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala catat akan mengenai dirimu lam yakun yukhti'aka maka amalan tersebut catatan tersebut tidak akan nyeleweng dari darimu nah ini ini ya sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan ini pasti akan terjadi pasti ini akan akan terjadi contohnya saja Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan si A ini mati pada tanggal, waktu dan seterusnya dengan cara seperti ini. Kok sudah mendekati waktunya kelihatannya masih sehat-sehat saja dan seterusnya, maka apa? Ini pasti akan terjadi kematian tersebut. Ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Engkau harus yakin sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan akan terjadi, ini pasti akan akan terjadi. Demikian juga sebaliknya. Wa ma akhta'aka lam yakun yusibak. Dan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak tulis, tidak tetapkan, maka itu dia akan apa? menimpa menimpa dia orang yang tidak tercatat tersebut. Nah ini. Makanya di sana ada suatu kisah apa yang banyak yang kita sudah sering mendengarkannya, orang yang berusaha bunuh diri, mengakhiri kehidupannya. Mungkin dengan apa? tidur-tiduran di rel atau mungkin menjatuhkan diri di tempat yang tinggi dari tempat yang tinggi. Kalau Allah Subhanahu wa taala belum menakdirkan kematian pada dirinya, setinggi apapun jatuhnya ini belum dia tidak akan tidak akan meninggal. Gitu ya. Nah ini, ini semuanya berada di atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita yakini seluruh kejadian baik itu yang baik atau yang buruk maksudnya apa pada ukurannya manusia maka semuanya ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, di situ ditulis lam ya. Enggak tahu milik antum tulis apa. Ini yang tepat adalah lau. Walau mutta ala ghairi hadza lakunta min ahli nar. Seandainya kalian meninggal tidak meyakini yang demikian ini, ghairi hadza lakunta min ahli nar, maka kalian akan menjadi apa? penduduk penduduk neraka. Nah ini, ini permasalahan kodar yang sebagian dari manusia itu meremehkan, gitu ya. Padahal kalau dia itu tidak meyakininya, maka pada di akhirat nanti dia itu akan menjadi penduduk neraka. Artinya diadab di dalam di dalam neraka. Kala kemudian seorang ini mengatakan setelah menjawab jawaban dari Ubay bin Ka'ab tadi, itu Abdullah ibnu Mas'ud." Aku juga mendatangi Abdullah Abdullah bin Mas'ud wa Hudzaifah ibnu Yaman dan juga Hudzaifah ibnu Yaman wa Zaid ibnu Thabit dan juga Zaid bin Thabit ini sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semua yang disebutkan di sini fakulluhum dengan pertanyaan yang sama fakulluhum semuanya haddatsani bimithli dzalika 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya memberikan satu jawaban yang sama seperti apa yang dijelaskan oleh Ubay bin Ka'ab ini, semuanya memiliki satu jawaban yang sama. Anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinukilkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib nanti akan kita bacakan bahwasanya kita itu boleh ketika mendapati suatu permasalahan mendatangi beberapa beberapa orang orang alim. Tapi dalam rangka apa? Dalam rangka tatabut tadbit untuk menguatkan hatinya dengan jawaban tersebut Bukan dalam rangka apa? Mencari-cari rukhsah. Gitu Wah, ini jawaban saat ini berat, cari yang lebih ringan lah. Oh, ini masih berat juga ini. Cari yang lebih ringan lagi dan seterusnya. Dicari yang paling ringan. Ini yang mamnu, yang terlarang. Antabi yang diperbolehkan, ini masya Allah, saya pengen sana biar tambah yakin gitu kan. Dan seterusnya ini yang yang diperbolehkan. Tayyib kemudian Walafdu Abi Dawud kala law annallaha ini lafaz yang lain dalam hadis yang yang sama. Law annallaha adzaba ahla samawati wa ahla ardi adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahu. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mengadab penduduk langit atau penduduk bumi, adzabahum Allah mengadab mereka wahwa dalam kondisi Allah yaitu kondisi Allah Subhanahu wa taala ghairu zalimin lahum. Tidak apa? Menzalimi yang diadab tersebut. Kok gitu ya? Tayyib, memang seperti itu. Ini pernah kita jelaskan. Jadi adabnya Allah Subhanahu wa taala ini bukan bentuk kezaliman Allah Subhanahu wa taala. Antapi bahwasanya fiil perbuatan Allah Subhanahu wa taala dia itu apa? Berputar dalam dua dua sifatnya. Yang pertama yaitu keadilan, yang kedua yaitu apa? Ke, keutamaan. Seandainya Allah Subhanahu wa taala misalkan menurunkan suatu azab kepada umatnya atau kepada makhluknya, maka ini bukan dalam rangka apa? mendolimi makhluknya tersebut. Tapi ini apa? menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebaliknya, seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada makhluknya, ini bukan karena amalan makhluk tersebut, gitu kan? Akan tapi karena apa? Keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa taala berputar dalam apa? Dua dua sifat ini keadilan dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Walau rahimahum, seandainya Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka, lakanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim. Maka rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ini adalah lebih baik bagi mereka daripada amalan-amal yang telah mereka kerjakan. Ini ya. Ini apa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala bukan sebagai bentuk impasnya dari amalan seorang hamba bukan akan tapi ini bentuk apa keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala karena kalau kita teliti bahwasanya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ini tiada tiada putusnya tiada putusnya sedetik pun ini kita itu tidak lepas dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ketaatan ibadah kita itu apa? jangankan sedetik gitu kan sejam terkadang dua jam tiga jam itu banyak putusnya gitu ya naudzubillah min min dalik dari sisi ini saja sudah tidak sebanding seandainya manusia melakukan ibadah total pun dan ini tidak mungkin tapi seandainya saja ini juga apa tidak sebanding dengan nikmatnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umatnya tersebut maka seluruh kebaikan yang diterima oleh seorang hamba tidak lain dan tidak bukan ini karena apa? keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walau anfaqta misla uqdin dahaban ma qabilahu Allah minka hatta tu'mina bil qadar. Seandainya engkau menginfakkan sebesar satu uhud berupa emas, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima darimu sampai engkau beriman kepada kepada qadar. Ini apa? Diriwayat Abi Abi Daud. Wa ta'lam sama seperti yang di atas tadi. Wa ta'lam dan engkau meyakini, engkau mengilmui anna ma asabaka lam yakun yukhti'aka. Sesuatu yang dicatat akan menimpamu, maka ini pasti tidak akan apa ber, berpaling darimu. Pasti apa? Akan terjadi. Wa ma akhta'aka lam yakun yusibak. Dan suatu yang tidak dicatat bagimu, maka tidak akan terjadi atau menimpa pada dirimu. Walau muta'ala ghairi hada, seandainya kalian mati tidak di atas keyakinan yang demikian ini, lakun tamin ahlin nar, maka kalian akan menjadi penduduk neraka. Qala kemudian dia mengatakan fa'ata itu Abdullah ibn Mas'ud. Faqala misla dhalik. Kemudian setelah dia itu mendatangi Ubay, dia mendatangi Abdullah ibn Mas'ud, jawabannya juga sama. Tsumma ataitu Hudzaifah Ibn Yaman dia juga mendatangi Hudzaifah bin Yaman jawabannya juga sama faqala mithlu dzalik jawabannya juga sama thumma ataitu Zaid Ibn Thabit dia mendatangi apa Zaid bin Sabit jawabannya juga juga sama qala dia mengatakan fahaddatsani Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla dzalik <clears throat> dia mengatakan kepadaku dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang serupa juga jawabannya. Ini ini apa? di Dilafat Abi Daud. Taib. Kemudian Wakola Imad Ibnu Katsir an Sufyan an Mansur ini dari siapa? Abi Ali bin Abi Talib. qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la minu abdun <clears throat> seorang hamba tidak beriman hatta yu'mina bi arba sampai dia itu apa beriman terhadap empat hal yashhadu an la ilaha illallah bersaksi bahwa saya tidak ilah yang berhak disembah kecuali Allah wa anni rasulullah dan aku yaitu yang mengatakan Nabi Muhammad adalah Rasulullah baatani bil haq yang Allah Subhanahu wa taala mengutusku dengan membawa kebenaran wa yu'minu bil ba'thi ba'dal mauti ini yang ketiga dan beriman kepada hari kebangkitan setelah kematian. Wa yu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi dan beriman terhadap qadar, qadar yang baik atau yang yang buruk. Baik, ini dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Seorang tidak akan beriman kecuali apa? Memiliki keimanan yang yang empat ini. Disebutkan salah satunya adalah wa yu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Dia beriman terhadap qadar yang baik atau yang yang buruk. Baik, selanjutnya <clears throat> wa thabata fi sahih Muslim min riwayat Abdullah bin Wahab wa ghairihi an Abi Hani Al-Khawlani an Abi Abdurrahman Al-Hubuli an Abdullah bin Amr qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna innallaha kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi khamsina alfa sana wa zada ibnu wahab wa kana arsyuhu 'alal ma Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kataba telah menulis maqadirul khalaiq apa takdirnya seluruh makhluk qabla sebelum an yakhluqas samawati wal ardh sebelum langit-langit dan bumi diciptakan seluruh makhluk tanpa kecuali ini sudah apa takdirnya ini ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala bi khamsina alfasana ini dalam hitungan berapa khamsina alfasana 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan dan bumi ini takdirnya sudah sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala Masya Allah. Ini ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala Ini ilmunya Allah Subhanahu wa taala sangat luas sekali. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang telah terjadi. Yaitu apa? Di dalam Al-Qur'an disebutkan ceritanya Nabi Adam, ceritanya Nabi Ibrahim, ceritanya Nabi Musa, ceritanya Nabi Nuh, Nabi Muhammad tanpa apa? Tanpa ini mengetahui secara langsung ini diberitahu yaitu melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ini mengetahui sesuatu yang telah terjadi atau sesuatu yang sedang terjadi. Allah ini juga juga mengetahui meskipun manusia tidak mengetahuinya. Nah, ini makhluk se setinggi apapun derajatnya, setinggi apapun gelarnya dia, dia itu apa? Tidak mengetahui dua hal ini. Nanti tiga tiga hal yang lalu misalkan dia ditanya apa yang terjadi ketika kamu usia lima tahun dia nggak nggak mengetahui gitu ya tidak tidak mengetahuinya yang kedua yaitu apa yang sedang terjadi yang sedang terjadi ini kita nggak akan mengetahui semuanya tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui tanpa terkecuali contohnya secara ringan saja apa yang terjadi di balik tabir itu nggak mengetahui kita gitu. Ya. ini ilmunya manusia sangat sangat terbatas sekali dan juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu yang akan terjadi. Seperti apa di, disebutkan dalam hadis ini. Sebelum diciptakan langit dan bumi, semuanya ini telah apa? ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala takdirnya seluruh makhluk yang yang ada. Gitu ya. Seluruh makhluk yang ada takdirnya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga penghambaran tentang hari kiamat, penghabaran tentang hari kebangkitan, penghabaran tentang surga dan neraka, ini semua yang belum belum terjadi, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahuinya. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala ilmu yang sangat luas sekali. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita ketika mengetahui hadis yang semacam ini, bahwasanya takdir kita itu sebenarnya sudah ditulis oleh Allah, Allah sudah mengetahui, bukan tambah loyo, gitu kan? tambal ah ini udah berarti udah tap kan udahlah seadanya tidak seperti itu kita kembalikan apa kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita bahas ehris alamayan faub gitu kan bersungguh-sungguhlah terhadap sesuatu yang bermanfaat bagimu gitu ya kembalikan ke hadis itu antum baca lagi bukan tambah apa tambah loyo wah ini berarti sudah tulis ya udah gini aja manut ngalir dan seterusnya ini adalah suatu yang yang keliru. Nah, tapi yang tepat adalah dia itu berusaha mengikuti petunjuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti wahyunya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Penulisan takdir makhluk tersebut semuanya ini sebelum diciptakan langit, langit dan bumi berapa tahun tadi? 50 ribu tahun. Masya Allah. Wakana kana arsyu 'alal Ketika waktu itu arusnya Allah di atas apa? Di atas ma, di atas di atas air. Tapi di sini sebenarnya disebutkan khilafnya para ulama yaitu yang terkait awal makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu kolam, apakah itu lainnya selain kolam, gitu ya. Maka disebutkan pendapat yang rajih bahwa yang pertama kali yaitu arusnya Allah Subhanahu wa taala bukan bukan kolam dengan hadis ini wa kana arsyu 'alal ma kalian. Tayyib, selanjutnya wa kullu hadil ahadis semua hadis yang disebutkan yang kita bahas ini yang terkait dengan permasalahan kodar wajibnya seorang beriman terhadap qadarnya ketetapannya Allah Subhanahu wa taala baik itu yang menyenangkan dirinya atau yang apa yang tidak disukai oleh jiwanya wa ma fi maknaha atau hadis-hadis yang lain yang semakna dengan hadis ini fiha al-wa'idu syahidu syadidu ala adamin iman bil qadar. Semuanya menunjukkan suatu apa? Suatu makna yaitu apa? Di dalam hadis-hadis tersebut ada wa'id, ancaman yang keras terhadap adamul iman bil qadar. Tidak beriman kepada apa? urusan qadar ini. Ini ada ancaman yang keras. Baik tadi apa? amalannya ditolak artinya dia itu kafir atau dia itu menjadi penduduk apa neraka atau yang di awal dulu bahasanya dia itu majusinya umat umat ini yang tidak beriman pada pada kodar. Taib ini semuanya hadis hadis sebut ittifak satu makna bahwasanya ancaman yang pedih bagi orang-orang yang tidak beriman terhadap kodar. Adapun ancamannya seperti apa macam-macam. Tapi semuanya sama intinya ancaman yang pedih, ancaman yang keras terhadap seorang yang tidak beriman pada kodar tersebut wahyal hujjatu ala nufatul qadar minal mu'tazilati wa ghairihim. Dan ini adalah hujjah, yaitu dalil. Ini maksudnya apa? Seluruh hadis-hadis yang kita sebut tadi ini merupakan dalil bagi orang-orang yang mengingkari permasalahan qadar ini seperti Mu'tazilah wa ghair wa ghairihim dan juga apa selain Mu'tazilah yang apa mengingkari permasalahan qadar ini. Wa min madhabihim dan sebagian dari madhab mereka artinya pemikiran mereka keyakinan mereka takhlidu ahlil ma'asi finnar kekalnya orang yang berbuat kemaksiatan di dalam neraka contohnya apa misalkan ada seorang yang dia itu contohnya apa bermaksiat mencuri misalkan ini ya mencuri maka kalau menurut madhabnya pemahamannya keyakinannya orang mu'tazilah bahwasanya pencuri itu dosa besar, pelakunya itu kekal di dalam neraka. Nah, ini ini keyakinan mereka. Wa hadzal ladzi i'taqaduhu min min akbaril kabair wa 'azamil ma'asi. Dan keyakinan yang mereka miliki yaitu keyakinan apa? Bahwasanya orang yang bermaksiat kepada Allah, dia itu akan kekal di dalam neraka. <clears throat> Dikatakan di sini adalah min akbaril kabair dosa-dosa besar yang paling besar. Gitu ya. Min akbaril kabair, yaitu dosa di atasnya dosa besar ini kan. Karena keyakinan yang yang keliru tersebut. Wa domil maasi dan ini adalah bentuk kemaksiatan yang yang besar. Taib, ini nanti biar nyambung ke paragraf selanjutnya. Ini kaitannya apa? Dengan dalil-dalil yang kita sebutkan, bahwasanya dalil-dalil yang kita sebutkan kita itu wajib beriman terhadap qadar gitu kan. Sedangkan Mu'tazilah yang tidak beriman terhadap qadar tersebut mempunyai keyakinan yang sangat buruk, keyakinan yang menyelisih hujah atau dalil-dalil yang datang dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka keyakinan mereka adalah apa? Dosa yang paling besar atau kemaksiatan yang yang sangat besar. Kemudian dikatakan sini wafil haqiqah maka fakta yang ada kondisi yang sebenarnya idza tabarna iqamatil hujjah alaihim bima tawatarat bihin nususil kitabi wa sunnah min isbatil qadar faqad hakamu ala anfusihim bil khuludi finnar illam yatubu Seandainya kita hitung, kita tegakkan hujah kepada mereka dengan apa yang telah mutawatir di dalam nas-nas baik itu Al-Qur'an maupun sunnah min isbatil qadar untuk menetapkan perkara qadar ini faqad kamu ala anfusihim mereka itu sudah apa sudah menghukumi memberikan hukum terhadap diri mereka sendiri bil di finnar dengan kekalnya mereka di dalam neraka ilamnya tubuh kalau mereka itu tidak bertobat karena apa dia itu mengingkari kodar berarti dia itu sudah apa melakukan dosa besar kalau pakai kaidahnya mereka, berarti mereka yang lebih layak untuk masuk ke dalam apa? Neraka dan kekal di dalam neraka tersebut. Karena mereka sudah melakukan apa? Bentuk dosa besar itu. Wahada lazimun lahum ala madhabihim hadza. Dan ini suatu kelaziman, suatu kepastian bagi mereka kalau madhabnya, keyakinan mereka itu di diamalkan. Gitu ya. Taib. Mereka tadi meyakini sesuatu yang berselisih atau menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Ini merupakan dosa dosa besar. Dan kaidah mereka terhadap pelaku dosa besar apa tadi? Bahwasanya pelaku dosa besar dia itu akan kekal di dalam di dalam neraka. Maka orang ini yaitu Mu'tazilah karena dia itu sudah menyelisih Al-Quran dan Sunnah dalam permasalahan Qadar, dia adalah termakan dengan apa? Madhabnya sendiri mereka akan kekal di dalam di dalam neraka. Wa qad khalafu ma tawatarat bihi adilatul kitabi wa sunnah min isbatil qadar. Karena mereka itu telah menyelisihi dalil-dalil yang mutawatir dari kitab maupun sunnah dalam penetapan qadar ini. Wa ada mutaqlidi ahli kabair minal muwahhidin finnar. Dan yang benar adalah orang-orang yang melakukan dosa besar dari kalangan orang-orang yang bertauhid mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka pendapat yang benar dia tidak kekal di dalam di dalam neraka. Dia itu masuk ke dalam neraka sesuai dengan apa? dosa yang telah mereka perbuat. Kalau sudah apa? diadab, maka dia itu dikeluarkan di dalam neraka tersebut. Nah, ini apa? pendapat yang benar terkait dengan permasalahan kode. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan permasalahan kodar ini, ini merupakan sumber kebahagiaan. Kalau seorang ini bisa mengimani permasalahan kodar ini dengan benar. Ini berapa pertemuan yang lalu sudah kita kita bahas terkait permasalahan ini. Kehidupan yang dialami oleh manusia tidak lepas dari dari dua hal. Sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang apa? Membikin dirinya ini susah, gitu kan? Seandainya dia itu senang, dia itu kalau sudah punya keimanan terhadap kodar, dia tidak lupa diri. Dia tidak tidak lupa diri. Demikian juga sebaliknya, seandainya dia itu apa? mendapati dirinya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu yang dia itu tidak menyukainya, dia juga sabar. Karena apa? Meyakini masalah kodar ini. <clears throat> ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hatinya menjadi menjadi tenang. Nah, ini sumber kebahagiaan seorang tersebut. tidak lalai terhadap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan juga tidak tidak menyesal atau tidak susah dengan ujian yang berupa suatu yang tidak menyenangkan. Tapi selanjutnya kita bacakan <clears throat> terkait dengan masail yang di sini tidak terangkan fihi masail yaitu apa masalah-masalah dalam bab ini, ilmu-ilmu yang apa kita serap dalam eh, pembahasan pembahasan ini. Al-ula yang pertama bayanu fardhi al-imani bil qadar penjelasan wajibnya iman terhadap qadar. Wajib artinya apa? Kalau ditinggalkan maka ini berdosa, gitu kan? Berdosa. Daliluhu qauluhu, dalilnya adalah <clears throat> hadis Nabi saw. al-iman antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini keimanan di situ disebutkan rukun-rukunnya salah satu rukun dari keimanan tersebut adalah antuk mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Berarti ini adalah suatu kewajiban yang terkait dengan permasalahan iman. Atsaniyah yang kedua, bayanu kaifiyatil iman, menjelaskan tata cara beriman terhadap qadar tersebut. Yaitu apa? wa huwa antuk mina bi an bi anna ma asabaka lam yakun yukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liusibaka cara beriman terhadap qadar meyakini secara total sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah pasti ini akan terjadi. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan, tidak menentukan ini tidak akan pernah terjadi. Ini ya. Ini kaifiah tata cara beriman kepada qadar tersebut. <clears throat> Ayat selanjutnya At-thalithah ihbatu amalin malam lam yu'minu bihi yaitu gugurnya amalan seseorang yang tidak beriman terhadap qadar ini. Tukhadu min qali Ibnu Umar. Ini diambil dari perkataan Ibnu Umar, "Laukana li ahadihim laukana li ahadi mithlu uhudin dhahaban thumma anfaqahu fi sabilillah ma qabilahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar." Seandainya salah seorang dari mereka memiliki satu gunung Uhud emas, kemudian mereka infakkan di jalan Allah, ya diinfakkan di jalan Allah, maka bila Allahu minhu. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima infaknya tersebut hatta yu'mina bil qadar sampai dia itu apa? beriman terhadap qadar ini. Nah, ini faedah yang ketiga bahwasanya ihbatu amalin. Amalan seorang ini akan gugur kalau dia itu belum beriman pada permasalahan qadar ini. Ar-rabi'ah yang keempat, al-ikhbaru anna ahadan la yajidu ta'mal iman hatta yu'mina bihi. Bahasanya penghabaran dalam permasalahan ada penghabaran. Sesungguhnya satu orang, seorang la yajidu ta'mal iman, yaitu tidak akan merasakan kenikmatan iman ini, lezatnya iman ini hatta yu'mina bihi. Sampai dia itu apa? mengimani terhadap permasalahan permasalahan qadar. Dan dalilnya adalah sudah kita bacakan, yaitu wasiatnya Ubadah ibnu Somit pada anaknya Ya bunayya innaka lan tajida ta'mal iman. Wahai anakku, engkau tidak akan merasakan lezatnya iman ini sebelum kalian apa? Beriman terhadap permasalahan kodar. Nah ini, ini rahasia yang sangat agung. Kenapa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi sendiri sebagai apa Imamul Mutakin Nabi sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu apa bersemangat untuk terus berjihad hadisnya sangat masyur Nabi SAW <clears throat> ingin pergi berjihad kemudian dibunuh kemudian apa dihidupkan lagi kemudian dibunuh kemudian dihidupkan lagi kemudian di, dibunuh padahal orang kebanyakan manusia takut terhadap perang takut terhadap apa luka takut di, dibunuh Atabi Nabi SAW sangat berharap hal tersebut karena apa amal tersebut ada kenikmatannya ada lezatnya Sholat yang dirasakan, apa sholat yang dilakukan ini juga ada kenikmatannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada Bilal, ya Bilal, hari ini bis sholat. Wahai Bilal, senangkan, itu istirahatkan diriku dengan dengan sholat tersebut. Ini ya, ini kalau iman termasuk dalam hal ini kodar ini sudah apa menancap dalam hatinya seorang. Seluruh yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ini menjadi suatu kenikmatan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mampu ditinggalkan ini akan apa? berubah menjadi kenikmatan. Ini buah dari apa? keimanan yang ada di dalam di dalam hati. Taib al-khamisah kita ulangi yang Rabi'ah al-ikhbar anna ahadan la yajidu ta'mal iman hatta yu'mina bihi. Seorang tidak akan pernah merasakan lezatnya iman sebelum dia itu beriman terhadap qadar ini. Yang kelima, Zikru awalima khalaqallah. <clears throat> Penyebutan yang pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Baik, kita sebutkan di sini penjelasan Syekh. Zahiru kalam mu'alif dilihat zahirnya dari kalam mu'alif di sini al-mailu kecenderungan mu'allif ila annal kolam bahwasanya kolam awal makhlukatillah dia adalah apa pertama kali makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Walakinna as-sahih khilafu. Ah, tapi pendapat yang benar adalah khilafnya, yaitu apa? Bukan bukan kolam. Wa annal qalam laisa awal makhluqatillah li'annahu thabata fi sahih Bukhari kana Allahu wa lam yakun syai'un qablahu wa kana arsyu 'alal ma'. Ini yang pertama adalah harusnya Allah Subhanahu wa taala wal wa maqadira <clears throat> Selanjutnya asadisah nah ini dalil bahwasanya apa? Ada permasalahan akidah yang ulama itu apa? Ber, berselisih. Ini ya. Yang ulama itu ber, berselisih. Nah, tapi permasalahan ini kembali lagi bukan permasalahan ijtihad. Artinya apa? Sandarannya nanti pasti mendatangkan hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib selanjutnya as-sadisah annahu jara bil maqadir fitil kasah ila yaumil qiyamati saat. Jadi apa? Berlaku takdir yang ditulis tadi mulai penulisan tersebut sampai apa hari kiamat nanti. Selanjutnya asabi'ah sabiah bara'atuhun sallallahu alaihi wasallam mimma lam yu'min bihi. Berlepas dirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang tidak beriman terhadap qadar tersebut Man mata ala ghairi hadza falaisa minni. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mati tidak meyakini permasalahan qadar ini falaisa minni. Ini bukan apa? golonganku. Masya Allah. Sudah dikeluarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari daerah keislaman. Dikatakan wahadil baroah mutlakoh. Ini baroah secara umum. Lianna malam lam yu'min bil qadari fahuwa kafirun kufran mukrijan anil millah. Karena sungguhnya barang siapa yang tidak beriman pada qadar ini, maka dia itu telah kafir. Kafir yang apa? Kufran mukhrijan anil milah. Kekafiran yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Atsaminah <clears throat> masalah yang ke-8 Adatus salafi fi <clears throat> tuh salafi fi izalati syubhah bi su'alil ulama. Nah ini kebiasaan salaf dulu. Kebiasaan orang-orang terdulu yang soleh adalah mereka itu menghilangkan subhat dengan bertanya kepada para para ulama. Ini ya, bukan apa, malah mencari-cari sendiri. Dia tidak mengilmunya, tapi dia itu berusaha apa? Gak punya alatnya juga. Dia berusaha untuk mencari jawabannya. Ini keliru. Yang tepat adalah tepat dan mudah, gitu kan? Tepat dan mudah. Dan hasilnya nanti juga juga baik yaitu dia itu mendatangi para para ulama mendatangi para para ulama ini seperti yang dilakukan oleh Ibnu Dailami dia itu mendatangi sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengingatkan subhat yang ada di dalam hatinya yang terkait dengan permasalahan kodar ini ini seluruh permasalahan yang ada kita tanyakan kepada apa ulama-ulama orang yang yang ahli ilmu mungkin apa antum masih ingat hadisnya orang yang membunuh berapa 99 jiwa gitu kan. Yang pertama dia datang kepada ditunjukkan kepada rahib. Rahib itu orang yang ahli ibadah. Belum tentu dia itu berilmu. Maka jawabannya apakah ada pintu tobat Jawabannya rahib tersebut tidak ada. Maka dibunuh. Genaplah 100 100 apa? Jiwa yang dibunuh. Kemudian selanjutnya dia mendatangi alim. Kalau itu baca hadisnya, dia itu mendatangi seorang yang alim, seorang yang berilmu. Ketika ditanya hal tersebut, malam berikan kabar gembira. Wa man yahulu bainahu wa baina at-taubah. Maka tidak ada suatu pun yang bisa menghalangi dia dengan taubatnya. Ini jawabannya seorang yang alim, masya Allah, menyenangkan meskipun dia itu melakukan dosa yang sangat besar sekali. Ini ya. Setelah itu apa? Dia pergi ke suatu daerah sesuai dengan nasihatnya seorang alim ini. Antum lihat di situ petunjuknya orang yang berilmu dengan petunjuknya orang yang ngawur gitu kan berbeda orang yang berilmu karena ilmunya ini datang dari Allah Subhanahu wa taala maka benarlah petunjuknya tersebut fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairul hadi haji Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang berilmu tidak lepas dari dua hal ini kitabullah dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyelesaikan permasalahan Baik, ini yang perlu kita apa? Terapkan. Yang perlu kita apa? Praktekkan. Kalau kita memiliki subah, memiliki apa? Suatu kejahilan, kita tanyakan kepada ulama-ulama, ulama-ulama kita. Taib atasia yang kesembilan, annal ulama ajabuhu bima yuzilu subhatahu. Ulama ini bisa menjawab menjawab apa pertanyaan permasalahan ini sesuai dengan ilmunya yang bisa apa yuzilu subhatahu yang bisa menghilangkan subhat. Nah ini bedanya apa? Bedanya obat yang benar dengan obat yang tidak benar. Kalau obat yang benar subhatnya ini hilang. Tapi obatnya yang salah subhatnya ini tambah apa? Tambah kuat. Maka hati hatilah. Jangan sampai salah ber, bertanya. Wadalika annahum nasabul kalama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena para ulama ketika menjawab tersebut menisbahkan yaitu apa? mengaitkan jawaban tersebut dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bukan apa kreativitas dia, akan ah, tapi dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini sesuai dengan kisahnya kulluhum hadasani bimisli dzalika 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. 'Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya menjawab yang serupa dari jawaban Ubay tersebut Kemudian anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan jawaban tersebut dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Ini fawaid yang bisa kita bacakan dari uh, pembahasan bab yang ke-59 ini. Taib. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas permasalahan yang sangat menarik sekali yaitu majaafi al musawirin pembahasan <clears throat> ancaman yang berat bagi orang-orang yang menggambar ini menggambar apa nanti akan dijelaskan di, di sini. Taib, semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan dari kitab eh, Fathul Majid ini. Kita akhiri majelis kita dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Nggih, monggo. Allahu mencari mencari-cari penyebabnya misalnya orang meninggal di rumah sakit terus diotopsi jenazahnya untuk mencari